Ini kitabnya yang Arba'in Nawawiyah di mana Anas? Bukunya mana? Oh, santai-santai tidak menghafalkan. Ah, ini Harif, mana bukunya? Uman mana bukunya Uman? Tinggal Waktunya gunakan untuk menghafal jangan santai-santai. Ah, yang belum menghafalkan kemarin. Yang belum menghafalkan menghafalkan ما يحصل ذلك مما ما يحصل ذلك ما يحصل ذلك لا يقبل لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم قاموا فسالوني فاعطيت على واحد من مسالته ما يحصل telah kita sebutkan berkaitan dengan kezaliman terbagi menjadi tiga kemarin. Coba Umar sebutkan. Kezaliman. Meraja anak meraja. Anda. Kezaliman ada tiga. Kepada Allah. Jangan lihat. Jangan lihat. kepada dirinya sendiri, mendalim dirinya sendiri. udah cuma dua Zalimi orang lain Taib Berlaku zalim kepada Allah Subhanahu wa taala mendalimi dunia sendiri dan juga mendalimi orang lain Pertanyaan Apakah Allah itu disifati dengan zalim? Saya menyebutkan ma'a dzikri dalil. Allah tidak berlaku zalim wad dalil وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وما ظلمهم الله ولكن dan Allah tidak menzalimi mereka tapi diri mereka sendirilah yang menzalimi diri sendiri wa ma zalamnahum nah kami tidak berlaku zalim kepada mereka jadi untuk Allah tidak boleh kita mensifati dengan sifat zalim. Ya ibadi innakum dal illa man hadaitu fastahduni ahdikum Allah menyatakan di sini wahai hamba-hambaku sesungguhnya kalian tersesat maka hendaknya kalian minta hidayah kepada diriku niscaya aku berikan hidayah kepada kalian hidayah para ulama menyebutkan hidayah taufik dan juga hidayah irsyad at-taufik wal irsyad at-taufik min Allah Subhanahu wa taala wal irsyad adalah arahan untuk bisa mendapatkan hidayah terkadang seorang sebelumnya melakukan kekufuran dalam keadaan kafir tiba-tiba langsung mendapat hidayah terkadang dengan mimpi terkadang dengan kecelakaan terkadang dengan mendapat kenikmatan terkadang melihat kemungkaran yang ada jadi kita lihat banyak manusia itu mendapat hidayah setelah mendapat kecelakaan. Ya sudah kecelakaan demikian, mungkin tertabrak kakinya. Setelah itu menyatakan dirinya masuk ke dalam agama Islam. Banyak juga mendapat hidayah karena mimpi. Kita sebutkan kisah yang ada di Yaman namanya Dawud Salfi ini berkali-kali. Dia adalah seorang dukun yang terkenal di Yaman. Suatu hari dia bermimpi bahwa ia melihat ayahnya itu dibakar di api yang menyala-nyala. Dan ayahnya juga dukun. Ayahnya mengatakan, wahai anakku, janganlah engkau seperti saya. Terkejut, bangun dan terkejut yang menjadikan dia berpikir kenapa ayahnya dibakar di dalam api yang menyala-nyala masuk masjid menghadiri khutnam salat Jumat seorang khatib senantiasa isakan akan itu menunjuk kepada dirinya dalam keadaan demikian padahal khatib itu tidak sengaja menunjuk kepada orang tersebut tapi seakan-akan setiap jarinya itu diarahkan ke dia ini juga pukulan yang berat. Nah, hanya menyatakan keislamannya waktu itu di makbar, Akan keislamannya bertobat kepada Allah dan tidak lagi melakukan perdukunan. Namun jin-jin yang sudah melekat dalam dirinya terus berikan bis bisikan. Ada rekamannya ini, kita dengarkan juga rekamannya. Dia mengatakan hatal an, hatal an. Jadi sampai sekarang jin-jin itu mengganggu saya. Bahkan memberikan janji kalau kamu kembali sebagaimana sebelumnya, aku akan berikan kepada dirimu harta yang lebih banyak lagi. Itu terus. Nah, digoda oleh jin-jin yang ada dalam dirinya untuk kembali kepada perdukunan. Tapi yang jelas di sini hidayah. Allah berikan hidayah dia bertobat kepada Allah SWT. wa taala. Di Daud Salafi yang ada di Yaman sebagai contoh. Karena seorang mendapat hidayah karena mimpi atau mendapat hidayah karena kelakuan masyarakat yang ada. Penyembahan kepada patung-patung, kepada berhala-berhala seperti yang kami tidak sebutkan yang disiksa oleh Ummu Ammar dan Siba bin Abdul Uzza siapa itu? Khabar bin Al-Arath bin Al-Arath melihat kaumnya menyembah berhala ia berangan-angan untuk bisa mendapatkan kebenaran sampai datang khabar Muhammad datang ia pun langsung hadir di majlis Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menyatakan dirinya masuk Islam. Setelah itu dia disiksa sebagaimana yang telah kita sebutkan. Jadi kadang mendapat hidayah karena melihat kondisi masyarakat demikian rusaknya dan lainnya. Di sinilah bahwasanya Allah yahdi man yasha'u min ibadih. Memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. dan kita hanya sekedar mengarahkan. Dan hidayah taufik di sisi Allah SWT. Karena sudah kita arahkan mungkin orang tua mengarahkan untuk ke pondok biar menjadi baik, biar menjadi anak yang soleh dan solehah. Kalau Allah menghendaki dia menjadi orang yang tersesat akan sesat juga in tahris ala hudahum fa inna Allaha la yahdi may yudil Jikalau engkau wahai Muhammad bersungguh-sungguh mengupayakan agar mereka itu mendapat hidayah maka sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah kepada orang yang Allah memang sesatkan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha' Sesungguhnya ya, engkau ya Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang paling engkau cintai. Akan tapi Allah memberikan hidayah kepada hamba-hamba yang Allah kehendaki. Lihatlah bagaimana Rasulullah berupaya untuk mengislamkan Abu Talib. Kesungguhan bahkan sampai tatkala mau meninggal dunia ya am, kul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah satu kalimat yang nanti aku bisa berhujjah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di situ ada dua orang kafir yang menyatakan Atarghab an millati Abdul Muttalib? Apakah engkau benci kepada agama Abdul Muttalib? Rasulullah kembali mengulang, "Wahai pamanku, ucapkan la ilaha Allah kalimatan, satu kalimat yang aku bisa berhujah Allah Dua orang tadi mengulang lagi. Rasulullah mengulang lagi. Dua orang tadi mengulang lagi. Sampai di akhir tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Fama al kufur Mati dalam keadaan kekufuran. Dan Rasulullah SAW sangat mencintainya dan Abu Talib adalah orang yang paling banyak melindungi Rasulullah SAW tatkala orang kafir hendak membunuhnya. Bahkan berupaya memperjuangkan agar Rasulullah SAW terus bisa hidup di atas apa hidup nah di bawah naungannya. Nah, ada perlindungannya. Perlindungan dari Abu Talib. Mengorbankan dengan seluruh jiwa dan harta bendanya. Tapi itulah hidayah di tangan Allah. Nabi Nuh juga demikian. Berupaya bersungguh-sungguh untuk memberikan hidayah. Mengarahkan hidayah agar anaknya bisa selamat. Ya bunyai kam ma'ana wa la takum al kafirin wahai anakku. Naiklah bersama kami naik kapal, janganlah engkau bersama orang kafir. Nah, Qala sa'awi ila jabal ya ya'simunil ma. Aku akan naik gunung yang akan menyelamatkan diriku dari banjir. Ayahnya seorang nabi mengatakan la 'asimal yauma min amrillah illa man Tidak ada yang selamat dari adab Allah pada hari ini kecuali orang-orang yang Allah rahmati wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin terpisah antara keduanya dengan ombak yang besar sehingga anaknya Nuh termasuk yang ditenggelamkan tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala seorang nabi seorang nabi Rasulullah SAW berupaya juga agar paman-pamannya yang lain Abu Lahab, Abu Jahal mendapat hidayah namun tidak bisa. Dari sinilah kita sudah tahu kebenaran yang ada ini. Hendaknya menjaga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita ini. Jangan terpalingkan dengan banyak berbuat maksiat, banyak melakukan kedustaan, banyak melampaui batas sehingga menyebabkan kita menjadi orang yang tersesat. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum wallahu yahdil qaumal fasikin. Tatkala mereka sudah berpaling menyeleweng, Allah selewengkan, Allah palingkan hati mereka. Allah tidak memberikan hidayah kepada orang fasik. Apa itu kefasikan? Semua perbuatan maksiat itu kefasikan. Kalau kita sudah banyak melakukan perbuatan maksiat, menyebabkan kita tidak mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal itulah berupaya untuk menghindarkan perbuatan-perbuatan dosa. Betapa banyak dikarenakan pergaulan itu orang-orang bisa menyeleweng. Betapa banyak qari dan qari'ah yang memiliki suara yang merdu yang bagus. Karena bergabung dengan artis akhirnya menjadi pelacur. Nah banyak Badan memiliki suara yang indah, suara yang bagus. Kalau seandainya ini diteruskan untuk membaca Al-Quran, dapat memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang luar biasa. Manusia senang dengan suaranya, apalagi baca Al-Quran yang bagus tersebut memberikan pengaruh yang besar. Tapi itulah sekarang dengan pergaulan menjadikan orang tersesat. Allah la diman huwa kadibun kafar. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang yang pendusta dan melakukan kufuran. Ini juga kalau banyak berdusta, diberikan ini hari nah, tidur yang dengan banyak berdusta menjadikan menyeleweng. Wala yazal ar-rajul hatta yaktaba indallahi kadzaban. Jadi terus menerus seorang itu berupaya untuk melakukan kedustaan sampai ditulis oleh Allah sebagai pendusta. Kalau sudah Allah menulis sisinya sebagai orang yang pendusta, bagaimana keadaannya? Inna Allah la yahdi man huwa musrifum murtab. Dan juga Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang bimbang. Melampaui batas. Di antaranya juga kezaliman, tajawazul had, melampaui batas. Ini menyebabkan hidayah telah kita raih itu menjadi sirna, menjadi hilang. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dalam surah Ibrahim ayat 6. La in syakartum jika kalian itu bersyukur, la azidannakum aku akan tambah kenikmatan untuk kalian. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian itu ingkar, sesungguhnya azabku sangat pedih. Sebagian ulama menyebutkan ini la adri ayun imatain a'zam. An ada al-Islam aw an uslimani min al Aku tidak tahu dua nikmat yang paling besar. Apakah Allah memberikan hidayah kepada saya masuk Islam atau Allah menyelamatkan diri saya nah, dari bid'ah. Menyelamatkan dari perbuatan bid'ah. Ini sama-sama kenikmatan. Cobalah lihat bagaimana orang-orang yang belajar jamiah Islamiyah. Para dosen waktu itu apalagi zaman Syekh Abdul Aziz bin Baz, Syekh Albani. Yang notabene mereka adalah pengajar dari ahli sunnah wal jamaah mendengarkan pelajaran-pelajaran tauhid dari ahlu sunnah wal jamaah. Namun ketika mereka sudah kembali ke kampung halamannya, coba sudah berapa ribu mahasiswa keluar dari jamiah Islamiyah. Tapi lihatlah siapa-siapa yang mereka istiqomah di jalan yang benar. Di antara mereka ada yang belajar di Ummul Qura seperti pimpinan NU wakil Sirad. Tapi lihatlah, ahli sunnah sudah mengajarkan kebenaran-kebenaran. Apakah dia mendapat hidayah? Tidak, justru dia menjadi musuh utama bagi ahli sunnah wal jamaah dan mengatakan Saudi adalah wahabi dan menyatakan adalah syiah termasuk mazhab yang kelima, mazhab yang benar mendukung Nah, Syiah. Padahal para ulama yang di Saudi di sana bahkan mendapat beasiswa ini. Per tahun-tahun belajar di sana. Tidak mampu memberikan hidayah para ulama di sana. Pulang kampung, demikian keadaannya. Coba lihat mereka-mereka yang sudah belajar jamiah Islamiyah diajarkan pemilu haram, pemilu haram, pemilu haram. Kecuali dalam keadaan darurat seperti kalau tidak nyoblos di penggal lehernya Coba lihat mereka-mereka masuk ke partai LC, LC, LC, MA, nam doktor dan lain sebagainya. Menjadi juru bicara orang-orang yang menyerukan kepada demokrasi. Lihat bagaimana ucapan Syekh mobil. Lau anna Imam Ahmad arafa ma fi demokratiyah lah hakama alaihi bizantakoh Seandainya Imam Ahmad itu tahu apa dalam demokrasi maka sungguh akan menghukumi orang-orang yang membela demokrasi sebagai orang zindik orang-orang munafik itikadi bayangkan itu Imam Ahmad akan menghukumi sebagai orang zindik pembela-pembela demokrasi itu memilih dan lain sebagainya padahal mereka sudah mendapat pengalahan dari masyaih ahli sunnah wal jamaah dari sinilah maka hendaknya hidayah yang telah kita raih kita bisa mendapatkan jalan yaitu berupaya menempuh al-sunnah wal jamaah berusaha untuk kita jaga jangan sampai karena kefasikan menyebabkan kita ini apa berpaling menjadi orang yang fasik dengan kesustaan kita berpaling nah hakala Hendaknya banyak-banyak berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dini. Wa idza pemutar balik hati, kokohkan hatiku untuk senantiasa memegang agamamu. Banyak berdoa kepada Allah agar kokoh. Nah, karena Allah lah yang memberikan hidayah. Allah yang menjadikan hati kita ini kokoh dalam memegang agama Allah Subhanahu wa taala fastahduni mintalah kalian hidayah kepada diriku ahdikum aku akan berikan hidayah kepada kalian nah karena pelajaran yang sangat ringkas jadi hanya sekilas nah, jadi yang diperhatikan tulis jangan sampai banyak main-main kemudian pengumuman sebagaimana kita mungkin dari malam Dari insya Allah nanti malam ini Keliran anak kecil Untuk diundang lagi akikoh Yang sudah datang Tidak boleh datang Nah Yang sudah datang tidak boleh datang Ini keliran anak kecil Tapi syaratnya Nah syaratnya diperhatikan di sini Tidak boleh lari-lari Apa tadi syaratnya pertama Apa lari-lari tidak boleh namanya bermain-main. Eh, tidak boleh apa lagi? Hah? Harus hah? membuat kekacauan atau eh, misalnya keramaian. Di rumah orang ramai nanti. Kalau ketahuan, kalau ketahuan nanti disekoros tidak diadak tidak diajak lagi. Nah, udah biar di sini aja. Nah, tidak ada tambahan gizi insyaAllah Sepakat atau tidak sepakat nih? Tidak sepakat doa ACC tulis loh. Sepakat ya nah. Tapi kalau nanti ada pelanggaran Jangan disalahkan nah. Disekors nah. Tiap kali ada undangan khusus anak gede Nah itu nanti kalau ada pelanggaran Nah Baiklah nah.